Ada lagi pertanyaan? Sejauh mana batasan-batasan hadis man tashabbaha biqaumin fa minhum? Batasnya hadis yang letter letternya barang siapa meniru-niru sesuatu kaum maka dia adalah dari mereka batasnya adalah batas minimal kalau kita mencontoh pakaian barat desi barat, topinya barat, dan kelakuan barat, maka kita sudah dianggap oleh Rasulullah SAW orang ini termasuk orang golongan barat. Jadi yang ke barat-baratan adalah barat. Walaupun imitasi lebih tidak enak sebetulnya. Kalau kita mau barat betul saya sudah karuan. Kalau ada satu orang dari kampung mau pakai gadis gadis kampung memakai rok mini. Tidak pantas dia mau ke barat seperti Amerika. Kalau jadi Amerika sekali sudah sudah karuan sudah. Ini masih gadis kampung. Kelirnya, potongannya, semuanya. Ini ke barat baratan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahwa minhum. Apa sebab? Yang menjawab ini bukan saya. Yang menjawab ini satu orang profesor namanya Leopold Weiss. Kebetulan ini orang dari Poland dan masuk Islam. Dia jawab bahwa sebenarnya saya tidak pernah percaya kalau seorang muslim memakai pakaian barat, beraksi barat, lalu hatinya masih ada terkandung cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti tertarik kepada barat. Kalau tidak buat apa kamu contoh? Apa latar belakangnya ini? Kalau seorang misalnya kiai, lalu dia pakai pakaian jenderal, orang akan ketahui dia ada apa ini orang memakai pakaian jenderal. Ya saking kepinginnya dia jadi jenderal. Tidak mungkin dia bukan jenderal dan tidak akan jadi jenderal. Dia kiai. Baca aja Zaidun Qura'a Amrun. Lah mau pakaian jenderal biarpun dia pakai lima bintang atau sebelas bintang ya tetap kiai. Kita juga kalau kita pakai pakaian hippies, kita pakaian you can see. Ini kita tidak bisa jadi barat. Cuma yang ada apa? Yang ada kita memencilkan diri dari umat Muhammad SAW Pergi ke barat, barat juga belum, tapi umat Muhammad sudah keluar rel. Sebab itu maksiat. Maksiat itu disengaja. Kadang-kadang kita melihat seorang, kita kesiani dia. Ini orang perlu ada orang yang memberi petunjuk. Gimana dia berpakaian begitu? Lakinya perempuan. Karena itu Rasulullah SAW bahwa home. Jadi dan ada lagi. Tidak mungkin anda niru kalau tidak anda cinta. Betul apa tidak? Ada beberapa orang waktu zaman Jepang dulu. Kadang-kadang saking cintanya dia kepada Jepang karena Jepang memakai dia sebagai eho atau apa. Dia kalau jalan itu sepatunya diseret kayak Jepang. Biasanya tidak nyeret sepatunya. Loh, kak saya kok heran ini orang ada sakit besul, tak apa. Tidak, dia memang nyeret itu supaya dianggap saya sudah Jepang. Padahal belum Jepang dan tidak akan jadi Jepang. Jadi bahlul ya. Jadi mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Batasnya itu sebetulnya demarkasi. Kalau Anda mau cari pakaian Islam, Allah sudah menata. Kalau Anda perempuan, Anda pakaian jilbab. Anda akan lebih cantik daripada kalau saudara pakai open baju seperti yang ada sekarang di oleh barat. Orang lebih belenak. Astagfirullahaladzim. Tidak mau melihat ini. Orang malu. Seperti kalau saya sekarang bicara dengan saudara pakai kaos kutang saja. Bagaimana saudara lihat? Coba jawab saya saudara akan anggap ini orang tidak sopan. Nah bagaimana seorang perempuan keluar di tengah embong, di alun-alun cuma pakai kutangan saja atau setengah kutangan. Ini orang tidak menghormati dirinya dan tidak menghormati orang lain. Dia kira kamu ini semua melihat saya gawok dan kagum sebab saya barat. Ya seperti orang yang nyeret tadi sepatunya. Lah ini perlu ditegor. Sekian. Saya adalah seorang karyawan perhotelan milik negara, BUMN. Bagaimanakah kedudukan hukumnya? Gaji saya